Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Terakhir kita ambil adalah mengenai definisi sahabat. Sudah kita lewati definisi sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik wa in takhallalatir riddah. Paham itu ya? Definisi sahabat adalah orang yang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengannya dan mati di atas keimanan. Walaupun apa? Walaupun sempat teriringi dengan kemurtadan. Naam. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Ewa. Jadi definisi sahabat seperti itu. Nah, jadi bertemu, berjumpa kepada Rasulullah SAW dalam keadaan dia beriman dan mati di atas keimanan. Berbeda dengan mukhadram. Kalau mukhadram bagaimana Ibnu Umar mukhadram? Ewa, hidup sezaman dengan Rasulullah beriman atau enggak? Ewa. Hidup sezaman dengan Rasulullah SAW beriman dengannya, mati dia seimanan tapi belum pernah jumpa dengan Rasulullah SAW. Seperti siapa? Eh, seperti Ashamah Raja an Najashi, rahimahullah. Kita lihat. Qala al muallifu asabahu Allah halus Sahabat, keadaan para sahabat itu ya. Awas itu kulluhum siqatun, zawu adlin. Para sahabat semuanya siqat, semuanya terpercaya dan mereka semuanya memiliki adalah semuanya, enggak usah bingung lagi. Tuqbalu riwayatul wahid minhum wa in kana majhulan. Diterima riwayatnya salah satu antara mereka walaupun majhul enggak disebutkan namanya. Contohnya an ahadin minas sahabah. Datang hadis dari salah satu sahabat. Namanya siapa? Enggak perlu nyari namanya siapa. Kalau itu adalah sahabat gak perlu lagi antum meragukan lagi. Sahabat semuanya apa? Udul. Jahalatus sahabat la tadur. Ketidaktahuan ketidaktahuan namanya sahabat itu enggak berbahaya. om. karena semuanya sikot dan udul. Semuanya apa? Sikot dan udul. Paham maksudnya ya? Jadi enggak perlu anamnya. Ini sahabatnya siapa nih majhul ini misalkan, berarti enggak paham dia. Gagal paham. Jadi orang belajar mustalah itu pentingnya di sini. Nah, barakallahu fikum, dia tidak gagal faham tadi itu. Walidzalika qalu jahalatus sahabi la tadur. Oleh karena itu, para ulama mengatakan jahalatus sahabi, nah ketidaktahuan sahabat tersebut siapa namanya la tadur, tidak berbahaya. Mahum salah ya. Tapi kalau tabi'in baru cek, ini siapa ini tabi'in yang muncul ini? Atba'u tabi'in dicek lagi siapa ini? Sepulan ini, paham ya? Nah, barakallahu fikum, haddatsana fulan an fulan. Nah, fulannya siapa gitu loh. An fulan, nah, fulan siapa? Cek lagi. Tapi kalau sahabat, jangan sekali-kali meragukan. Sahabat semuanya apa? Udul, sikot. Mahfuz soal ini ya? Ayo na'am. Kita lihat berikutnya. Wad dalilu ala ma wasafnahu min halis sahabah dan dalil terhadap apa yang telah kami sifati tentang keadaan sahabat annallaha asna alaihim wa rasuluhu fi iddati nususin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala annallaha asna 'alaihim wa rasulahu fi 'iddati nususin. Bahwasanya Allah taala menyanjung memuji mereka dan juga rasulnya pun juga menyanjung dan memuji mereka pada beberapa di berbagai macam dalil atau berbagai tempat dalil. Paham ya? Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqbalu qaulal wahid minhum idza alima islamahu. Perhatikan ini. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW menerima ucapan seorang salah seorang di antara mereka apabila sudah apa? Nah, idza ulima islamuhu apabila sudah diketahui keislamannya. Paham ya? Wala yas'alan an halih, enggak tanya ini bagaimana keadaan sahabat ini. Enggak nanya seperti itu. Paham ya? Intinya dia Islam diterima. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma datang dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala beliau berkata Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika datang seorang badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata Inni ra'aytul hilal. Sesungguhnya aku melihat hilal. Hilal siapa ini? Hilal siapa? Eh, nam hilal ini bukan nama orang. Paham ya? Nam barakallahu fikum. Hilal ini maksudnya adalah bulan sabit itu ya, tanggal 1. Nam itu. Sesungguhnya aku telah melihat hilal, yakni Ramadan, hilal Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Nah, bukan nama orang ya. Faqala atashhadu alla ilaha illallah. Apakah kau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah? Qala na'am. Badui tadi mengatakan iya. Qala atasyhadu anna Muhammad Rasulullah? Apakah kau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Qala na'am iya. Qala ya Bilal adzin fil nas falyasumu ghadan. Nah, kalau ini Bilal nama orang. Paham ya? Kalau pertama tadi Bilal. Eh, jangan disamakan. Nah, akhirnya Rasulullah mengatakan apa wahai Bilal? Eh, kabarkanlah kepada manusia agar besok mereka puasa. Satu padahal ya, satu. Nah, menunjukkan bahwasanya karena yang lihat itu sahabat, Rasulullah enggak tanya bagaimana keadaan sahabat ini. Yang jelas diketahui dia itu Islam. Paham ya? Agamanya Islam. Akhrajahu Al-Khamsah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khamsah imam yang empat, imam yang lima. Siapa itu imam yang lima? Akhrajul Khamsah itu siapa tadi? Abu Dawud, Tirmidzi, Majah, Ahmad, An, An, Anasai, Asal Hamsa. Kalau akhirnya sabah tambah Bukhari Muslim. Itu kaidah penting itu ya. Kalau akhrajahu al-ba'ah arba'ah ashabus sunan itu ya. Kalau ah, Ashabus Sunan itu akhwadahu arba'ah biasanya. Arba'ah itu Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Kalau khamsah tambah Ahmad. Kalau enam sab'ah ditambah Bukhari Muslim tadi. Nah, seperti itu. Wasahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban dan sahih kalau Ibnu Huzaimah dan juga Ibnu Hibban. Syahidnya barakallahu fikum, kesimpulan atau faedah yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini dalam kitab Mustalahul Hadis bahwasanya jahalatus sahabi la tadur. Paham ya? ketidaktahuan namanya sahabat dalam sebuah hadis itu tidak membahayakan. Kenapa? Li'anna sahabat kulluhum udulun wa siqatun. Karena semua para sahabat itu siqah dan terpercaya serta udul tadi itu. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fiikum. Nasallahu salamatan afiyah fitunya dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.